Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. وبالتوفيقه taufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده حمدا وشكرا لله وعلى نعمة الظاهرة والباطنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم walladzina utul ilma darajah al ayah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal tara wal afida kana anhu mas'ula al ayah Pakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arada dunya bil ilmi man arada al akhirah bil ilmi apa kabar semuanya jangan rindu cukup aku aja berat Dilan, ngaji di jalan. Dilan itu singkatan. Dijalani biar langsung akad. Ya, milia, milarian ilmu agama. Allah berjanji dan Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Semua Allah bisa, tapi ada yang Allah tidak bisa. Apa itu Ustaz? Tidak bisa bohong. Dia jeng orang, tunuh mente bohong teh. Jadi awak mente wadul teh statusnya palsu KB OTW tahajud pada hente OTW duha pada hente jangan ping aku karena aku di rokaat kedua kelo mane kersolat wainya status saya mana kersolat ya foto orang keruku ya Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Di sini pentingnya ilmu. Yuroun, ria, ria Anas ingin dilihat manusia di awak tinjun status teh sampai status nyari awak nawai ditulis badanku nggak enak cina seorang teh mandi ku masako ame enak hijrah hidup jadi terarah tapi tanpa ilmu tidak berlaku Ustaz Epi dari mana dulu sekolah? Mulai beja-beja ria. Masantren tetamat, sekolah Angus. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah. Kalau kemarin aku bejat, sekarang insya Allah aku taubat. Kalau kemarin aku maksiat, sekarang aku taat. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau kemarin lihat akhwat rasanya tak kuat. Inginnya ngasih mereka coklat. Tapi sekarang aku udah syariat, jadi tidak ngasih coklat lagi. Aku kasih mereka seperangkat alat sholat. Karena dalam pelajaran ilmu tajwid, nun mati ketemu bahkan kan iklab. Masa aku ketemu kamu, ya kamu. Nggak ijab. Kan satu tambah satu dalam matematika dua, dalam kehidupan beda. Satu aku, satu kamu, kita. Tapi kalau kamu tidak mau nerima aku, aku tanpa kamu, kami awas. Ya, perlu ilmu itu. Allah akan mengangkat derajat, harkat, martabat seseorang dengan derajat yang lebih tinggi. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Jadilah ayat 11. Hai Rasul sakola teu? Tak lamun jadi ustad nanyakan mas santren di mana emang penting. Nu penting mah soleh. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolak angin. Tuh, nu pinter mah di Bandung gudangnya yang apa gudang nu pinter di Sukamiskin urut wali kota, urut bupati, urut menteri, urut gubernur reunian didinya kemari Jumat kadinya nah apa araya dia salah rumus Ustad cina nah pakai rumus numana pak rumus min kali plus sama dengan min niat jahat cara ngajabat na suka kaya jadi suka miskin korupsi Entak alus ya teh mana majalengka, majalengka teh singkatan buat saya mah spesial ta dari hati. Catat catat Arti majalengka yang nyaho. Mari jalani lengkah karena Allah. Kenapa lelah? Karena tidak lilah siate. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengaloh siate. Ganti mengeluh ku Allah ganti lelah ku Kenapa cinta kita tidak bertahan, sister? Karena cinta kita tidak bertuhan. Kamu hanya kejar fisik dan gantengnya saja. Mending kalau dia mau, kalau enggak kamu lelah kamu ngejar cantik dan beautynya nya saja. Ini kalau mau, kalau nggak mau, kamu lelah mengejar bayang-bayang. Perlombaan terberat Agustusan kemarin naoncik, cik, ngangkat piring di hajatan mantan. Hayangna nggak ah, bebet. Sudah, moving on. Biarkan yang lalu berlalu. Ngapain terjebak masa lalu? Moving on. Kalau orang masih terjebak masa lalu, blow on. nanti ku moving on. Tapi moving on way, bo bosan eh, tong move on, move up. Jangan jatuh cinta, mari bangun cinta. Bukan jatuh cinta, kamu yang selalu mendorong dirimu kepada pesona sehingga kamu jatuh. Pada cinta yang sungguhnya akan datang pada saatnya dan tepat pada waktunya dan semua akan cie-cie pada waktu. Ku elmu mah teku neangan cinta mah Ilmu tauhid, cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti Allah cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintaiku, kata Allah, Allah cintakan kepadamu. Jadi cintai aja Allahnya, pengen perempuan kayak apa, Allah stoknya banyak. Kau yang baru-baru putus nih, jangan sakit hati, itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Jangan rindu, berat, apalagi yang di celana. Cukup, aku aja yang ombehnya. Dilan, ngaji di jalan. Mila, milari ilmu agama. Ya, ada hadisnya. Kewajiban mukmin itu kan mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Beraka dunia sampai liang lahat di talkinan la ilaha illallah ternyata teh ilmu. Tapi tergantung kebiasaan. biasakan mencari ilmu biar bersikapnya pun berdasarkan ilmu wala taqfu malaisa lakabihi ilmun. Jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Kurang diundang ke ITB Aula Barat dengan yang profesor sadepi cik bener tuh maca Quran teh sok maca tafsir tara naon cenah soang beheukna bet panjang sok mungkin ada yang mau jawab karena naon soang sorana betarik cenah anu ngajawab logika beheungna panjang sama seuri we tapi ah eta mah Masya Allahu kana lam yasa lam yakun kahoyong Allah weh nah mah ngajawabna kitu lamun soang sorana tarik gara-gara beheungna panjang bangkong eueuh beheungan brother Sorana tarik brogodododododod brogodododod uh uh uh uh Tuh bisa dipatok, taeta ilmu, ngahulang ku ilmu Quran mah, heh oh, oke nya. Orai, behengna sawak-awak. Nya, sorana kumaha, tong dipraktekeun can pernah jadi orai mah. So, Cara apa? Kenapa? Nggak bisa. Eksakta dunia itu beda dengan eksakta agama. Satu tambah satu dua. Nya. Dua mah bisa empat kurang dua dua. Enam kurang empat dua. Delapan kurang enam dua. Satu Adam satu Hawa. Berapa miliar manusia? Satu aku satu kamu kita. Satu dalam berjamaah dua tujuh. Maka imam itu satu. Makmum boleh banyak. Laki-laki itu imam. Cukup satu. Tapi makmum boleh banyak. Tapi ada di komen, Ustadz berarti makmumnya kan boleh laki-laki. Allah ciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Adang. Siapa? LGBT. Paham? Sampai di situ paham. Meja sukuna seberji. Ya udah itu pun jawaban atau Bisa nangtung kan menopat mah. Jangan jadi tersesat. Buka pemajikan teh hiji, balik teh kadinya di, kadinya di. Berarti tersesat. Dah jangan rindu, berat aku aja ku ilmu mamang hirup jadi harampang aslina minahkeun tipu ge make remote teh strek ilmu teh remote dina kahirupan Ustaz debi bade ka saya tanggal 11 ke Israel ke Al-Aqsa ke Istanbul atau di Sanguan ke Mesir teu make duit all endorse milia milari ilmu agama dengan ilmu hidup jadi mudah dan terarah hijrah hidup jadi nggak bisa hijrah tanpa ilmu nantinya menghakimi orang karek bisa sholat ayo nucan sholat sholat goblok neraka lain gitu dakwah itu pakai ilmu merangkul tidak memukul setuju mengilhami menyayangi bukan menyaingi setuju menjadi lapor lapor setuju mengajar bukan menghajar membina buka ilmu kerja buka ilmu seutik tutungor segala haram naik angkot haram karena ada yang bukan muhrim cek teh triplekan we musik haram musik nukuma hula tong tergesa-gesa musik teh nada hitut ge nada terus hitut jadi haram Ya. Palingan cek ilmu Nabi al ajalatu minas syaiton tergesa-gesa itu perbuatan setan. Kue ilmu mah hidup jadi tenang, kalem we boga ilmu mah. Tina gelut gitu teu make tanaga ya dongeng ilmu ya. Seorang aki lalaki geus kolot kudu jelas ai keur ngaji mah. Aki-aki teh naon? Lalaki geus kolot cicingna di lubung, di gunung. Jarang ke kota. Eta aki-aki sakti. Pekerjaannya apa? Ngalah suluh kayu bakar terus setiap hari gitu adventure ngalah sulu satu ketika kan ngalah sulu hujan kebret otomatis dong insting nyuhan Nah lakson yang hujan kulakson menjelma kadon ke tengah ku hujan majeng motornya naik ke trotoar yaki eta ge pas hujan mah asup kanu gawir nyumput ternyata di gawir itu di guha harimau yang sedang tidur begung karena lapar tinggal si aki nyuhan ngegerem hmm si Aki boga ilmu terewas ku maung ada ya, boga ilmu eh punten maung canggu ya ayo maung ngadongeng bisa ngomong tena naon ki ngana naonan saya kersare digerwahkan ku Aki sana sange ngegerwahkan ngiring nyuhan ikut berteduh nah naon ngan yakin mau naon-naon ayo didinya ku naon lulus cek si Aki teh orang teh Allah maungnya orang Islam mau Islam ngestilu poe tilu peting tebangi dahar cek maung teh ayana ayah aking yuhan ada kakek-kakek berteduh sudah tiga hari tiga malam tidak makan ayana ku hujan ada aki-aki berteduh nyata we asa delivery tuh asa gopud sana? asa dikirim dahareun di aki kalem naon lapar tong ada aki lu boga ilmu mah tenang menyikapi masalah teh naon mau lapar jangan memakan aku jangan memangsaku aku sudah tua badan kurus tinggal kulit jeng tulang daging ngap sattiksetik maupi wargen kalm ke hujan raat ngilu kataki aku manaki we singkat cerita udah dibawalah malah lempang na mau terhadap jauh darilu petinghar diajak kali masih aki mauwan senang dimah diterangkan kok aki Ka masih akihanapun gunung I Wah, lompat kan pakai tanah tuh. Kita mau trauma. Tilu poe tilu peting tiga hari tiga malam tidak menemukan makan. Terus manggih kekagetan, ruas kangen, kaget setelah istirahat. Balik deh kak guha lempreh. Eh monyet, uk uk uk uk uk uk uk. Kunaon ung, pucat gitu banget. Balik di sepak, dan eh, balik di sepak-sepak, keplok cina. Aing panggih jeng aki-aki sakti mana? Nih mana dihanap? Bager si aki mah tukang herei. tahu mana kaki empat mana kaki dua kan binatang yang ada di hutan ngadenge ada yang mendekati rumahnya yakin Allah tina janela Mihulaan nanya si monyet nyet nah kan monyet dibukakan hordeng janelana nyet nah mawate ngan hiji kan pesen teh dua monyet rungah ringe tapi kermau mau mah tafsirna jero sia monyet eta maung balik doi, banting setir monyet terungah ringe nyet nah kan pesen teh dua nama warna hiji mau maung kan disangkana di order meren dibalikkan eta maung lumpat ngonyet kagugusur gusur ngonyet paeh maung paeh gus paeh matamat weh. apa pesannya di sini di dia penting naboga el yaki lawan raja hutan harimau tengah lawan pakai senjata pakai ilmu. Ya man arada dunya bil ilmi milaya milari ilmu agama. Man arada akhirah bil ilmi. Boleh belajar dunia matematika, fisika, IPA tapi ke agama, ke ngitung waris, ngitung palak, Nu ulama diajar agama ke dunia. Karena dunia beres dengan agama, tapi agama rusak dengan dunia. Setuju? Alhamdulillahilladzi wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Urusan dunia itu beres ke agama, tapi agama rusak ke dunia. Hati-hati berkepentingan. Karena Allah, karena oleh ya teh. Mun saya rek ngalah duit ayeuna ke loba partai yang deketan. Saya boga partai sorangan, partai Surabi, suara rakyat bingung. Tuh <laughs> milih nu mana ya? Nggak saya aing di Hanura we lah, hayang nu ngora. Daripada gerindra, gering mikiran randra. <laughs> Woi, ku ilmu mah teu sakola ge daratang. Ustaz, 70 miliar Jabar hiji, teu wali kota aing jadi wali murid ge rapot taraka cokot ya aing geus gapleh lah gaul tapi soleh lah ustad mah internasional mun wali kota mah sakitun sakitun mending jadi ustad usaha tara aya duit usaha tara anak deres dagawe na ustad mah sila atuh jarang nangtung sekali nangtung ngaburusut wow anakna loba tong ditinggali letik nah cabakan mah ya. Abdurrahman Asudes Imam Besar Mekah segede urang awakna kasep cahayaan da tukang maca Quran tamun hayang cahayaan eh, maca Quran yang ada bohlam nya cahayaan balik tubuh panggil Syekh Hep hal Alhamdulillah bi khair min aina anta min Indonesia ilaina Syekh kau urang teh aing disebut Syekh di ditu mah Ila aina Syekh? Ihdinas siratal mustaqim. Seri tuluy ngadongeng, Syekh. Anak berapa? 40. Dari berapa? 4. Tapi hafid Quran semua. Urang boga istrina seetik, tapi anaknya loba. Jika marmot. Kan ayah maut ngobrol, eh marmot ngobrol jeng maung. Cina tingali, ung, aing mah sekali anakan seratus, cek marmot sombong teh aku anggota cek mau teh muhun abdi mah tara mun anakan hiji eh marmot mah sakali ngajuru 100 recet tapi kan mau mah tawadu tanya ot teh hiji ge mau lamun mau ngamek nu 100 diopi opi kabeh Enak boga budak 40 bukan masalah. Nabi atau kamu hafid Quran hungkul mah. Urang budak reuy recet di setopan mau kecre penampilan tepugu buuk di boluman bengut di bodasan buntut di behalan hai beheng hidung mangi duit ngomongna rezeki anak soleh cik atu mikir rek itu wae mang move up atuh Just the way you are. Jadi diri sendiri tapi berilmu. Minta doa kak kolot. Nah doa kolot. Ilmu agama mengajarkan. Ingin berkah? Tidak setiap orang kaya berkah. Tapi orang berkah pasti kaya. Tidak orang setiap pinter soleh. Tapi soleh pasti pinter. Nabi contohnya. Si mama happy. Sing solehnya. Ame di berena naon ku Allah. Mana ayat nama? Budak ayunat ya, sok tanya. Mana ayat nama? surat al-anbiya ilmu ya surat 2 hiji 105 wa katabna aku bukukan aku kitabkan aku jadikan MOU aku jadikan janji bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh nah mah soleh ganti ngaran jadi soleh lain seseh banget wudhu wudhu wudhu tanda orang soleh jaga wudhu dia orang wudhu lah ya jaga sholat Tahan bacaan Quran. Sedekah jangan berhenti. Innalladzina yatsluna kitab Allah. Barang siapa yang selalu always nggak pernah never membaca kitab Allah. Wa aqaumus shalah, tepat waktu berjamaah di masjid Joko Karian tuh, Masjid Nasalim Afilah ta. Minggu yang lalu saya subuh kutum di sana, siga kieu, Idul Fitri ungal poe teteh angfakumi marozak naum siwaalan ya bagi kehend waat muam terang-terangan ngalah di batur yonntoan sebunyi-sembunyi e, ngalattika ikhlasan bebas Yar juna tijarotannan taur bisnis naon mua rugi mua bangkrut ayat tilupul na sempurna tak banting setirtina gawei umum gawei kaunian Agnes ah, jadi Ustadd weh sana jante hayang disebut Ustadh Mu disebut na dua kali jadi tengen Ustadd-usta men menjadi dukun hirupmah. bener sekali di darat tangan mun ustad mah sekali salah ditaringalkan, agim poligami ditaringalkan ku ibu-ibu ya ibu-ibu mah lieur bingung ku ibu-ibu mah abim mah nah loba laporan ke polisi kekerasan dalam rumah tangga lalaki hungku jadi korban pelaporan ayah ibu-ibu anu KDRT kasalakina loba ngan eueun laporan Ibu-ibu tuh nggak suka kekerasan ya bu ya? Ibu nggak suka kekerasan, tapi munteheras ngambek. Nah, itu. Unikna ahwati. Ngarana ke hawa atau hawana curiga. Kalau Adam ada maunya. Beda, Tobiatan satta. Tabiatnya berbeda. Itu saya juga dari ilmu milea milari ilmu agama nges epi ngaji cek si mama teh epi yang kemana diantar saya diundang loh ke Istanbul saya diundang ke Jepang saya diundang ke Australia untuk ini tapi ramah Quran yang hadis tapi ngawadu, ngawadul ngabatikan. ngabatikeun tuna sakit sakitu wantun gale teu wantun ulah gale ulah ulah korupsi ayat obong nu amplop na gede pernah hiji kejadian ustad menjilat jangan menjilat karena ingin dilihat Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Karena hidup tidak segogong itu. Ya, ceramah ngejos. Anjing, haram. Wah, lampu main. Ternyata nungondang nanti nyungut anjing. Ngukut anjing na. Eta ceramah kelepasan. Anjing, haram. Lampu main, lampu panggung. Kasorot, ayah kandang anjing, warna coklat. Kecuali anjing coklat. Sen kaganggu amplopna mah. Tak sok nyari hati teh nu sok ngondang nelpon ka manajer. Seberapa Ustaz Epi upami ngundang Ustaz Epi seberapa saja, Emang aing PL. Mang orang odong-odong. Nu dihitung per kuliring. Tah, ilmu nata tina Al-Qur'an wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Non artinya bayar ustaz sing mahal. Koplo. Ustaz Epi tarifna seberapa? Mun urang narif 20 juta kumaha mun ngondang rek mayar 50 juta geus ngabatasi rezeki. Matak tong riweuh. Urang mah teu perlu amplop, perlu eusi. Cina awa sina nya jumlahna. Cina awa amplop transfer. Ulah ningali ustaz teh begung, bingung, geus kitab nang kitab gunwe. Hese dijengutna. Nu jabrik wae hese, tabut toharoti kita butuh teka harti. Diterangkan kadon ngararamek geus kitabna jutaan mahal eh rek pegang kuma mun ikhlas mah sia riweuh jadi ustad mah jaba keur ditengeulan nu gelo ayeuna keur usum eh mun pangi jeung ti kotok di jalan tong saruana komo oh, nepi ka diajak ngobrol jeung di ambeun mah ayeuna di titah ngalawanan nu gelo teuing kusa tong dilawanan dan nu gelo mah ngabunuh ge mau diitung rufi al qalam an salasah Dicabut tiga catatan amal dari tiga kelompok manusia. Satu orang gila sehingga dia sadar. Orang pingsan sehingga dia terjaga. Orang tidur sehingga dia terbangun. Nu lebih gelo mah nu nitah nu gelo. Ya, dan nu gelo mah rek salat ngungkuk aya jelema kagak geloan yang jadi ustad dikataikan kataekan kawena teh salat we, ngaji we, jadi pahala tuh ya Nya henteu teu gelo. Yang kalau wihan nu gelo mah noncik, tara gering. Sok, aya nu gelo asup angin. Sare, sare sisi jalan, dahar sangu urut, lintuh weh tamun hayang lintuh garelo sok heeh nyatatnya eh nu mah tara gering nya heeh atuh moal da raja gering nya tapi eueuh nu gelo sajati anger mentas mah culang cileng si goblok teh sok perhatikan nu gelo hujan miuhan Oh nyatanya, nah nu kalau mentasna culang cilengnya, itu lain hayam sete. Eh. Maka cek Nabi mah, oh nu ayah ayage musobun yang tergerhanai pikirannya. Jadi hitung bonus nanti Allah. Orang gila mah amalnya dihitung nanti kunaon bet gelo gitu. Tahu orang pernah ngajar di rumah sakit jiwa lagi ngajar nu gelo, uh, gawe. Jadi ayah suster, dokter, saletres, ungapoe kan ngurus nu sakit jiwa Kulin kadinya. Ustaz ngaji atau hiburan lah. atau ngaji lah stand up komedi wa ame seserian bahagia mau pas stres na jeung garelo nyanggeus saya ngaliwati ke ruangan pasien anu kerkiu cingogo. Nguseup make nyere. Benangna sama kurut, Tungtungna cakang jeruk Ya. Kurang ditanya susterna, "Sus eta kunaon gelona?" Hayang jadi artis mancing mania. Strike gitu kan? Ayah di nugelo teh kikiwan, jika ngebedakeun balong. tapi tapi di nubak saat. Cekuran teh, suster, itu yang jadi naon na. Hoyong jadi peternak ikan, kemodalan gelo. Nuh jadi mah naik tiang listrik. Nges di luhur, malika kulon, belenye seri turun. Istiqomah ngapain gitu. Tiap jam salapan batur salat duha saya naik tiang dokter teh jawab mau maaf ngaliwat hmm, sanu gelo mimiti nama tapi ngapain? ku ningali istiqomah ningali nu gelo ngas di luhur malik kan itu seri seri, itu nama culang cileng. nah naonnya seri, wae mau ngas di luhur teh disimpan maaf kedokteran naik kalau dipecahkan malik kan itu wah terkuat yang yang seri apalagi ke dokter nulain? lain mana kaboga gelo sih mana tong waka menghakimi cobaan hula sok mapna ceklan ku wah terkuat. nya yang seri oh nya euy sebenarnya sahanu gelo teh aing rek nanya kunaon mana bet seri bal cek dokter nu disebut gelo teh kunaon mana bet seri di ditu aya tulisan tulisan naon nu seri gelo hati-hati lingkungan. Al-musahabatu tasriku tabi'ah. Persahabatan itu mencuri tabiat. Hati-hati. Tong nyeri hati disebut gelo kuno gelo mah. Kok mau ngobrol mah? Cek nu teu wawuh teh kuno gelo keur ngarobrol. Tapi suster kejebak. Bulan kedua ngajar deui di dinya suster jangan nanya kan ngusep tadi teh. Da kitu kan omahnya. Dapat ikannya cenah. Nya nu gelo teh melong atuh ka suster teh. Suster gelo cenah. Manya ngusapna teh ya, ya laukan. Eh ya teh ilmu, nyage dongeng. Rasul teh gelarna al-amin, karena jujur. Terus diberi ilmu wahyu mah disebutna nugelo al-majnun. Sanggup tuh hijrah dengan tantangannya. Mentak siapkan ilmu milea, milari ilmu agama. Biar apapun persoalannya, yang jadi masalah bukan masalahnya. Bagaimana menyikapi masalahnya, betul tidak? Kenapa jadi stres begini halo? Sudah pada makan belum? Alah panitia, judulnya move up. Mereka ngaji jeng urang dahar hela Ame boga kekuatan untuk menerima kenyataan. Terus diusahakan makannya dengan yang banyak mengandung karbohidrat. Kenapa Ustadz? Ini kesehatan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ini perempuan nih ahwat nih, riskan terkena gula darah, diabetes. Kenapa? Karena banyak menelan janji-janji manis laki-laki. Ya, tong dikeprokan dari Japati. Maka cek Nabi, talabul ilmi faridatun. Hei, mencari ilmu itu jadi fardu, wajib faridah. Cuman bedanya wajibnya dengan wajib sholat beda. Sholat mah ada ruang dan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah maukuta. Subuh waktunya jam sakitu, duhur jam sakitu, asar jam sakitu. Kalau mencari ilmu mah tidak terikat ruang dan waktu minal mahdi ilallah pun dimanapun, sedang apapun, bersama siapapun. Cekolot bahulama ilmu mah lain tina luang tapi tipa pada orang. Maka Rasul dengan sahabatnya menyatakan tidak ada guru, tidak ada murid pernah tuh Rasul ngageroan sahabat ku kalimat kia heh muridku cek murid teh guru nih tiga film kungfu eh. sok ayat Rasulullah dina hiji hadis memanggil sahabatnya dengan kalimat muridku nggak ada guru nggak ada murid inna akramakum indallahi at udah letik Ibnu Abbas jadi partner Nabi tah tafsirna juara nuti dibacaku sahabat ku Ibnu Abbas maka baca maksud tafsir Nabi teh kieu maka mun aya tafsir tafsir nu susah dari kitab Ibnu Abbas tentang tafsir tafsir khusus yang tidak dipahami banyak sahabat budak letik Ibnu Abbas teh yang selalu menemani Nabi dalam bab ilmu Milia mencari ilmu agak sok ke masjid ke masjid the real man go to masjid Pertama hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah pemirsa di rumah dan penonton di studio. Mimiti Rasul hijrah di Mekah ke Madinah. Mawa naon? Mawa akidah. Naon pertama dibangun? Pasar, mall, masjid, universitas, masjid mah di masjid teh pusat kegiatan umat. Perahu Nabi Nuh yang masih ada, nu naik, nu salamat. Kurang menang ilmu tiak Agim, tiak Am Amiruddin, Tadhanan Ataki, Rahmat Baikuni. Jadi kadang saya menceramah mereka, kadang saya nyumput pakai topi. Walaupun anger kanyahoan, topi koboi sebut andirip. Dibuka kupluk, cing jaririt Afgan. Main di anak langit, Ustaz Evi Stephen William. Heseng, banget saya diedit. Ya. Sayang dicadar orang mah capek mau banget kasep teh dia parkir salah teng ngabe kan make BP Pro sanggana orang na mobil bodas meren pernah na mobil baru, mundur di kabe ngesari foto mundur di tenyawan nu mana orang curhat kasih mama <laughs> mama apa yang make cadar Di melembang di tempat umum kia ayat-ayat cinta ai epi cina gering rek jadi cowok hijaber lain mah epi ngeste nyaman mau mana ngeste bisa lelempangan baju sabara kali soek dibetot-betot ibu nyiram Ustaz abi nuju nyiram kusaha curang minta tanggung jawab nak urang nyaku salaki abi atuh ustad, nah tuh Isin ngacayong dipoto ngacay weda tuh makai kuota cuy Epi ulah kitu cek mama teh, da epi boga pamajikan. Sok boga kahayang nya sok atuh. Sungan teh saurang 10 urang. Urang geus mesen mie kocok, tiap ring ngahua foto. Tiap ring ngahua foto. Nepi ka mie urang segede cacing kalung. Bekah. Jadi aing dahar di kolong meja. Weh. Riweh kan? Maka Nabi Yusuf capek dengan kegantengannya. Yusuf alaihissalam 50% tak ganteng nah. Tino ayah lalaki nu pernah ayah di dunia 50% ayah eh, di Yusuf awewe nu ningali kudu ngerit buah ngerit ngeureut saking memagnetnya 25% ayah eh, di Rasulullah Muhammad SAW ganteng Nabi orang teh 15% di orang saya sana di orang Majalengka saya tik ewang kan weda ganteng mah relatif nu mutlak nu goreng mah nya si ujian ya teh kemari ke Jakarta ngaji mimiti nama yang para artis cinema art saya cobalah main dua jin atau beberapa tag lah masuk ke sky, sky kid anak langit tuna orang jadi anak langit. Alhamdulillah betul mah casting ngantri orang mah tuh di audisi langsung syuting edan tuh berarti banget ngijinan modalnya ukur wudhu pas nges wudhu rek shooting teh subhanallah aing teh geningan juga Amar Joni kuat <laughs> besi kuat besi ku elmu mang ku ilmu nanaon ku elmu mah hayang ngomana ge kantun angkat halis saeutik dahar tara mayar Ustaz Evi ya iya bu dari mana habis pengajian terima kasih loh datang ke rumah makan saya Emang kenapa bu? foto. Okay, mah enggak. Saya pi berapa orang? Tiga mobil bu. Semuanya berapa bu? Nggak usah. Kan udah dipoto. Tapi minta satu lagi ya. Video satu menit buat Instagram bu. Halo Assalamualaikum, saya Bebe Bendy, saya lagi berada di uh, Witing Tresno, Jalanan Soko Kuliner. Saya lagi makan di tempatnya bla bla bla bu. Ustaz makasih ya saya dipasang di instastory ya ternyata yang lihatnya puluhan ribu ya jadi kurang penting dahar di nasi jamblang ge ke dahar jadi loba jelema kapalan orang didinya berarti kan promosinya bayarku dipotok mas berapaan semuanya nggak usah tong dipulangan maksudnya ya kan stres duit loba apa nggak butuh ewe. eta teh doa si mama epi eh, mah ka mana ge moal meuli baju ge kupluk sepatu celana kabeh nu dipakai all endorse kecuali kolor jeronya kolor jero mah potok. daerah di potona kayak aliran hanya aliran cang cuti ya kunaon eta ku elmu, hidup jadi terasa ringan umroh haji haratis tapi ra ngamodal doa manasik lah baik Allah malah baik punya kali ngilan 100 orang sukannya ke Istanbul 100 orang kulmu cuksi mama tapi hayang jeng epijib ngareng ngareng saya Ali Jabir ngareng kulmu jika hati-akki tadi ngalawan mau ngngek teku sant kumutikekmah sokinter Habibiek pin dan epiekek sok pinter karena sirana deket karena butung selaras segalanya jadi beras no, ningali naon wae ya, piduiteun nya ustad usaha tara aya wae duit nya tara aya di imah tenang hirupna uh subhanallah janji Allah yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma hayang boga darajat harkat martabat dina kehidupan aya iman eueuh aya ilmu eueuh iman bagus kalau Islam percuma Islam itu eh, iman mah pasik kelakuan Islam tapi hatena tuh Islam munafik pasik mengkol kelakuan anak ucapan ngucap hati tuh munafik hati ngaku tengucap kafir jika butolim hati jeng ucapan ngaku tapi kelakuan pasik iman bagus kalau Islam selamatkan kuaturan Islam selamat iman aman Iman Islam bagus kalau ilmu wala takfu malaisa lakabihi ilmun. Ulah gawes hiji perkara tanpa ilmu nyeun jadi sapu tangan sia. Teu make pola mah diguntingan we. Aslina nyeun seeng jadi catut areng. <laughs> Heeh. Teu make ilmu mah riweuh nyeun bolu jadi kue semprit. Teu balik ngocokna. Nya loba ngocok nu teu puguh. Nya. Eh eh eh. eh. Di masjid, di masjid, di masjid. Tapi karena kepentingan hukum mana? tuh mana ngocok. Eh, ayat-ayatnya ayau yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita hati-hati dengan tangan. DMN Ustad MCT kan lu nggak ngomong ya tanda tangan saput tangan karya tangan rin tangan tan tangan tuh loba istilah tangan akan diminta pertanggungjawaban kita lengan ayat lapan alohan alif lam lam ha ayat angka delapan dibalik angka hiji di gigirna salapan puluh salapan asmaul husna kumane dipakai tuan. pamukakeun. Teu era eh, keur kikituan dipelong ku Allah tapi kapeureumeun ta Ngagaweukeun sabun jeung leungeun hayang maot keur kikituan tengeuna pemuda majalengka mati dalam keadaan mencium sabun kan rujit hei iya ilmu apa teh hukumna onani onani. Eta aya nu onani nya kapanggih ku DKM dari masjid di WC masjid kapanggih ruas diseru lu langsung ngamak karena spermana sia cenah kekolot minculak beda kolot nanti seru lu temenang eta hukumnya hukumna sarua jeung jinah jeng indung catet indung lengan kan gitu Sia, tong ribut sia. Nusok minggawe mah lengena buluan. Ustaz abis mah tara kuleungeun cenah. Ping-ping we diminyakan sia. Kreatif dikitu-kitu meren Astagfirullah. Pori-pori ge diminta pertanggungjawaban ke head matak ya masyaros sabab cek ilmu wahai para pemuda faltajawwaz gerak kawin sete ame teu beban kaciri barudak majalengka mah beban atuh diihna kelan, lepaskan, we da lain bohlam Entah kawin ame ayah buruh disunatan eh temake make ilmu geus kiih teh lain di kumah di sintruk, ih naon baong Tarunya wajelian well birgiding sintruk asupkan tadi dia penting na ilmu kurang bawalah kerjaan ilmu agama ngeski teh sintruk dari kebawah najis tapi dah harita mantan najis datara sholatnya oke okay. nya bawa lama kiih teh atau di tulisan di lapang bola teh Epi Epeni Mila, ya. milari ilmu agama, geus wau agama mah era sia. Aya cai nyangkrung ki ihan nepi ka ngabuda. Padahal cek agama mah dilarang mengencingi air tergenang, bisa diinum sato, dipakai ke safir, dipakai wudu teu meunang. Komo ngihan tangkal mah. Oh, dokter ngamak ngambek tangkal mah nya moal teu da sia teh. Kunaon hayam jago weungeunnan. Karena hayam bika geus cuan. Nya. Ah, seri eh astagfirullah teh Islam tidak boleh mengencingi pohon lain tangkana brother eta eh, anak pentangka ayah naon ayah liang sirum ayah liang cacing liang jangkrik mereka punya kehidupan seperti manusia kumamun sirum keur ngawinkeun anakna Tuh di kihan kurang, wah palit pangantena, oh, wah, wah. jupa-jupana bahe baso tahuna baru hangsur tendana palit betapa perasaan orang tuanya kumaha coba kok goblok jelema cenah keroba tamu kadon dikian sok daek ke, ke hajat dikian kusararea ya. aya rahmatan lil itu arapa aisyah kumaha di dia ilmu agama penting nanti Iya mah ngaji ngaji, hijrah hijrah, ke masjid ke masjid, kegiatan kurang, eh cucungu ke sholat awas ya muntah ini benang na sujud ku aing tanggarakeun Allah sami Allah kerawak cucunguk ditanggarakeun di sholatnya teu husu ningali cucunguk we keur kikian sik atau mikil kumaha eta teh mun cucunguk bikang boga anak jemput sekolah anakna ngaliwat ka urang ditangkarakeun anakna ngadaguan teu pasti sedih lah ngobrol jeng satpam cucunguk pamananya si, si mamanya cek satpam nanti saya ojek mereneng di sisi lain indungna ke ditangkarakan ku so dan nyeriun hatena tuh tak sama ah ngamakan ilmu mati nula letik we sami na wa atona tapi ko herot ayat cucunguk nangkarak tangkub ge wow eta ngebut langsung pohok balik deh nun ah Nya kitulah milea ilmu agama mah lain na. amanah. Amanah berdasarkan ilmu tuh udah percuma loba ilmu ge teori hunggul mah. Does not every minute practical life give to the life of your theory. Uh, religion is you Agama akan jadi candu kalau teori saja. Amalkan seetik, amalkan seetik, amalkan. Maka al ilmu qoblal amal cek Nabi. Murid beramal teh boga ilmu tuh keur amalkan eta amalan ulah tuturut muning buka pantok naon ah tong nyeprit atuh cenah ngomongna tong make soda apa tuh mana aing nuturkeun mana ti majalangka keneh mana ngerem ngadadak di orang nabrak bujur mobil mana geus dahar tuluy ke kemuhar ari kamu cina mun ke orang nu ngambek mah nu katabrakna tong ngamak cenah apa tuh ieu iya di mana di mana kitu ieu iya di garasi urang Nah, nya, kudu boga ilmu teh hayang ke surga lilir di neraka gara-gara teh apa ilmuna setan ditutur-tutur ngojai barang jeung setan cek setan teh nyalahkeun aing da aing mah lagi di dieu cicingna ai maneh bet ngilu kau rek ka mana balikna hayang asup surga Adam jeung Hawa baheula di mana kunaon diusir ka dunya ngalanggar Seberapa pelanggaran urang mah jalengkah yang ka surga Seberapa pelanggaran pedena luar biasa naon boga orang jerok boga kawauhan eh, ngaji yang ke surga mah ya betul. maka ayah hadis gini kan ya teh man sahalaha torikon ilal ilmi sahalalahu torikon ilal jannah barang siapa yang memudahkan langkah kakinya ke masjid untuk mencari ilmu Allah mudahkan kehidupannya sampai menuju sur tak nges ilmu maka kasusnya ayah di Nabi Sulaiman Sulaiman ditawaran kerajaan ditawaran harta tahta wanita enggak tawaran ilmu dicokot ilmu harta tahta wanita menang jadi ku ilmu mah benang kabe amun urusan maksiat hati-hati mabok bahwa orang tukang kieu geus hijrah mah alhamdulillah kieu naon tah salat lain ku galon <laughs> awas maksiat meminuman lamun urusan kehadiran mah ilmu Sulaiman menang nanaon kot ilmu diberi ilmu lebih kok Allah sampai jin wae di manoran jin tak apalin Sulaiman nges maut wae we ngamanoran gawe maut nawae masih mimpin kerajaan panyahoan Sulaiman maut eta itekna diopi rinyuh runtuh keblug cek jin goblok meureun tata adi wae nya tah iya dalil nu gaib ge apa gaib ieu iya dalil nu gaib ge apa gaib eta jin tak apalin Sulaiman maut Tongboro Sulaiman atau orang mah tongboro mautna Sulaiman. Apa tuh? Pemajikan Sulaiman sah Nyonya Sulaiman siatelier atau menilila. Sok ah MC dua we pertanyaan ah. Bisi pertanyaan milia milari ilmu agama. Mana mc nak Kadon sarenya. Dia. Sok, satu Ikhwan, satu Ahwat. Karena saya harus ke Cikijing lagi nih. Aduh, Alhamdulillah Ustaz. Uh, baru saja kita menyaksikan tausiah tentu saja bersama Ustadz Evi Effendi. Gimana di Majalengka, Ustaz? Menurut Ustadz Majalengka kayak gimana? Kenapa? Majalengka, mari jalani lengkah kehidupan dengan takwa. Oh. Nah, luar biasa sekali tentu saja. Dan uh, mumpung Ustadzia dia masih ada di eh, tengah-tengah uh, kita untuk teman-teman move up Majalengka nih ada satu pertanyaan Ustadz memberikan waktu yang dekat saja boleh silakan Assalamualaikum saudara ya, Pak Ustad. uh, eh, Insya Allah Pak Ustadz di Majalengka guys seernya uh, eh, no pemuda hijrah uh, hijrah emang susah tapi istiqomahnya yang susah katanya lebih susah jadi minta tips beberapa tips untuk supaya istiqomah dan e, satu lagi ya karena saya ada yang saya e, guru saya bilang e, kalau perempuan tidak memakai hijab atau buka nggak nggak pakai kerudung itu bisa narik empat orang ke neraka katanya jadi pertama suaminya bapaknya anak laki-lakinya sama saudara laki-lakinya nah saya juga ya bukan saya saja mungkin ya masih banyak di sini. Jadi bagaimana e, ngasih ngasih tahu atau e, gimana ya ngasih pencerahan ke yang lebih tua gitu. Salah satunya orang tua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang pertama, hijrah berat, sepakat. Lebih berat istiqomah dalam hijrah. Semakin tinggi pohon menjulang, sebagian besar tebakan angin emang orang nggak godaan artis nu nggak godaan oke okay. Kedek moal moal kedek moal moal moal Bagaimana tip and trick supaya istiqomah dalam hijrah? Ingat mati selesai. Anggap sholat itu sholat terakhir kita. Anggap wudhu itu wudhu terakhir kita lalu meminta kepada Allah karena hanya doa yang merubah takdir ya mukallibal qulub tabbit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati tetapkan hati ini pada agamamu ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik wahai zat yang membolak-balik hati tetapkan hati ini untuk tetap taat kepadamu atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab atau ihdinas siratal mus sok menta ke Allah ingat mati saya mah matak aduh rek baong teh lebar euy GPRS gaspol rem seutik jadi mun hirup yang tenang rumusnya dua lupakan dua hal lupakan kejelekan orang lain kepada kita biarkan orang mau kata apa lupakan kebaikan kita terhadap orang lain karena Allah orang malin karena si eta lalu yang kedua ingat dua hal ingat Allah ingat mati selesai istiqomah stay on the track keep istiqomah Innalladzina Robunallah sumasta sumastaqamu. Sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan robnya Allah kemudian istiqomah tetana jalul malaikah dibarengin lagi lain kujul madik kumalaika karena istiqomahnya ala tahofu ala tahjan surat fusilat ayat 30 surat 4 tinggali kita istiqomah Wasdakim kama umirta yang kedua bagaimana menerangkan tentang pentingnya nutup aurat kepada perempuan ada di YouTube-na tuh sok mun rambutan resep nunggus dipesek resep nuncan nih ya Neng, nges dipesek, komo nges dilamot mah ya. Sama perempuan juga dititah ditutup oratnya nyah Allah kamaranena, tapi berat ditiung berat di helm. Ah, jawab dari jumaahan. Ah, ah, ah. Mun balik ngaji nu paling pertama dibanting ke naon? Berarti tiung, tiung atuh. Kabayang Allah mau nitah di helmnya. Sarete bulat jika sukro kabeh. Ya saya di keluarga orang ayah kena nucan nutup orat dengan itu Pak Epi memutuskan kenapa Pak Epi pakai ciput kernyontoan budak karena budaknya wewe hungkul nah masa ayah aja pakai ciput kamu enggak Kainung nama bu tahu enggak di Bandung ada donat madu masa donat aja di madu kamu enggak dia teh nutup aurat tadi ngesayang dicadar hei itu cara Allah menyayangi satu helai rambut yang keluar dari uh, kepala seorang perempuan lalu kelihatan oleh yang bukan muhrimnya itu hukumnya berat ayahnya kebawa ibunya kebawa dididik agama rambut itu buat suami ya tapi ke suami mah eh, nugar orang wae ibu-ibu dangdan mereka mana ke pasar di mama mah tara dangdan pantesan salakina tebetah di imah kudunan dangdan mah di imah ini mah di imah make daster gambar wayang geus awok-awokan. Bari bau kompor. Dicium beheng bau param kocok. Cium sirah salon pas. Cium suku ngoet daroromeheun. Ah. Nah, erek ini ke kota, segala dipake tarasi di dia. Nya, wah, bulu mata Syahrini. Kuduna kersa laki dang dante, Sok atuh kali-kali salaki teh kelihatan jenuh, ulin ke toko seragam SMA pakai jadi si ayah pulang dari kantor teh tong ditulakan pantona dia muka sendiri pas ke kamar teh ayah pakai seragam SMA insya Allah nyabok sih gelo. usia nges 50 tahun pakai SMA kan tujuannya ingin mengindahkan hubungan rumah tangga nya nah itu bab oratnya teh berat mah wawuhkannya jeng surat anur ayat 30 tapi entong menghakiminya lebihnya doakan kalau mastur aurat ya Allah tutupan auratna wa amin rauat daripada dibukakan ke aurat satu lagi lah terima kasih Ustadz ada satu lagi mungkin yang terdekat saja karena mic-nya tidak sampai ke belakang di depan nah boleh silakan perwakilan Bajal ya Kak eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Eh, begini, uh, apa sih bedanya tentang pacaran sama taarupan? Dan kalau taaruf itu gimana caranya? Makasih. Gampang pisan tuh. Non bedanya pacaran yang taarupan? Pacaran makupe, taaruf makute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak karunya. Miliur. Tak kenal maka taaruf. Taaruf mah Eropa mengenal Wuhan weh neng kenalan Dilan Milea maksudnya apa e, bapak kamu tukang kunci ya gitu itu taarupan kenapa gitu ku terkunci hatinya buat orang lain kecuali buat kamu Allah eta taarupan mengenal mimitina mimitinate tina panadrotun patingali-tingali baptisamatun senyum pakalamun ngomong Pak pa Mau Idun janji palikoun ketemu untuk pakai agama estenol tadi kalapaan kunageno bapaan maka ta'arupan mah sederhana tong lilating nikahi aku atau tinggalkan enggak selesai jangan sering banyak menjanjikan tanggal menanggalkan lalu meninggalkan itu menyakitkan cinta itu menyatakan untuk menyatukan itu saja semoga kita menjadi ahli ilmu ini doanya Allahumma Ya Allah, ini Aku, as'aluka memohon kepadamu ilman nafian ilmu yang bermanfaat warizkan tayyiban rizki yang baik wa amalan mutakabbalan dan ilmu yang bermanfaat dan diterima Rabbi ya Allah ya Rabbku zidni tambahkanlah kepadaku ilman ilmu warzukni dan rizkikanlah kepadaku pahman pemahaman Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna fauna wa zidna ilman fauna ya Allah berikan kemampatan kepada kami dari ilmu yang bermanfaat bagi kami. Manfaatkanlah ilmu kami untuk kami menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanarabbika rabbil izzati alal Boleh menutupnya dengan pantun boleh? Kacis itu melikopea sakitu weah.